وصحبه ومن والاه وبعد Kembali kita melanjutkan kajian Ahkam Al-Udhiyah Hukum-hukum terkait dengan uh, Hewan kurban dan penyembelihannya Kita telah mengetahui atau mempelajari dua persyaratan dari empat persyaratan yang dengannya apabila terpenuhi al-udhiyah al menjadi sah dan apabila tidak terpenuhi maka udhiyah tersebut tidak sah. Kemudian berikutnya terkait dengan jenis-jenis hewan jenis-jenis hewan yang uh, kondisi sekali lagi kondisi hewan yang boleh disembelih dan yang tidak boleh disembelih. <clears throat> Mana yang dikategorikan boleh untuk disembelih, kondisinya memenuhi syarat kondisi kesehatannya, kondisi badannya, bentuk badannya. Nah, perlu diketahui bahwa terkait dengan kondisi-kondisi hewan ada beberapa kriteria yang apabila tidak terpenuhi maka tidak sah. Ada beberapa kriteria lainnya yang apabila tidak terpenuhi sah tetapi kurang sempurna beberapa kriteria lainnya makruh untuk uh, berada pada hewan tersebut. Kalau yang pertama, kriteria-kriteria yang apabila ada pada hewan yang akan disembelih menjadikan tidak sah udhiyahnya adalah yang terangkum dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال di suatu hari Rasulullah berdiri di hadapan para sahabat memberikan bimbingan yang beliau ucapkan pada waktu itu adalah arbaun la tajuzu wa fi riwayah la tujzi fil adahi. Ada empat kriteria yang tidak boleh ada pada hewan kurban dalam beberapa riwayat lainnya yang menjadikan tidak sah hewan kurban tersebut ibadahnya ibadah kurban kemudian beliau menyebutkan empat sekali lagi hadis ini dimulai dengan menyebutkan arbaun la tajus Empat perkara. Nah, dengan tegas Rasulullah menyatakan tidak boleh dan dalam riwayat lain tidak sah. Empat sifat. Nah. Qala al awra al-bayyinu awaruha. Yang pertama al-aura yang buta sebelah. Kalau buta dua-duanya namanya amya. Nah, ama. Tapi kalau al-awar itu buta sebelah. Nah, yang jelas-jelas kebutaannya itu tadi. Awarnya itu jelas. nampak sekali dari bentuk matanya. Buta sebelah. Nah, bagaimana bentuk awar atau buta sebelah yang benar-benar nampak. Ya, jadi satu melihat, yang satu tidak melihat. Misalkan tidak nampak sekali e, bola matanya ini, ya, tertutup sama sekali. Jadi jelas orang begitu melihat kambing ini atau sapi tersebut atau onta tersebut tahu ini buta sebelah karena sudah dia tidak bisa membuka matanya. Atau hilang ininya apa hitam ya bola matanya ini hitamnya jadi putih semua orang melihat ini buta sebelah nampak jelas nah atau keluar matanya sebelah ya, ini al awaruhah awaruha yang nampak jelas kebutaan matanya yang sebelah kalau seperti ini kondisi kambingnya atau sapinya atau ontanya maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau disembelih dipaksakan disembelih maka tidak sah ibadah kurbannya. Dari sini kita tahu bahwa yang buta dan jelas-jelas kebutaannya nampak dari bentuk matanya, ya, kelopak matanya, bola matanya yang hitam ini, korneanya, buta dua-duanya, maka lebih-lebih tidak sah. Kalau satu saja tidak sah, maka al-amya kalau al-aura saja tidak sah, maka al-amya tidak sah. Nah, sebagian orang kadang-kadang uh, inginnya yang murah. Kebetulan yang cacat seperti ini harganya jatuh di pasaran. Nah, barakallahu fikum. Ini tidak dibenarkan. Berarti dari hadis ini dijelaskan oleh para ulama ketika Rasulullah menyatakan arbaun la tajuzu fil adahi au la tujzi'u fil adahi al awra al bayyinu awaruha Berarti kalau nggak bayin, nggak nampak kalau dia buta sebelah. Bagaimana bentuknya? Dia berdiri dengan kokoh biasa, yang satu dua-duanya sempurna matanya. Tapi ternyata salah satu dari dua mata itu tidak melihat. Ya. Orang nggak bisa membedakan. Ya. Nampak sempurna. Tetapi ternyata hakikatnya apa? salah satu dari dua matanya tidak melihat. Aura tetapi tidak bayin awaruha. Apakah boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Dalam pengertian boleh, sah ataukah tidak sah? Jawabannya sah. Kenapa? Karena tidak bayin awaruha. Sekali lagi, sah ataukah tidak sah? Jawabannya tetap sah. Yang dilarang oleh Nabi adalah al-aura al bayinu awaruha. Namun tadi sudah disebutkan ada syarat sehat, ada syarat kamal. Ada persyaratan-persyaratan yang harus terwujud untuk syarat keabsahannya. Ada beberapa persyaratan yang sifatnya penyempurna. Yang lebih mengantarkan kepada kesempurnaan ibadah kurban. Kalau sebagai syarat sah, maka tidak ada problem. Dalam pengertian, kalau awarnya, buta sebelahnya tidak nampak, ya, sempurna matanya normal gitu. Ada nggak yang seperti ini? Ada. Pada manusia pun ada yang seperti itu. Nah, maka sah hewan kurban tersebut sebagai uh, untuk ibadah kurban namun tidak sampai pada nilai kesempurnaan yang diharapkan. Sebaiknya seorang memilih mana yang sempurna, yang lebih sempurna. Sebenarnya kepada kajian sebelumnya sudah diingatkan Sebagian orang kalau ingin beli e, kendaraan diperiksa satu persatu. Oh ini ada cacatnya. Nggak mau saya. Oh ini pernah nabrak. Ya, ada peoknya sedikit pernah tapi sudah di apa? Ya. Jadi benahin. Saya nggak mau yang seperti ini. Giliran untuk ibadah dia bermudah-mudahan. Kalau mau beli pakaian, dilihat, oh ini jahitannya kurang bagus. Ya, karena agak dikit ini. Teliti dia dilihat. Dilihat warnanya bagus tapi kainnya kurang dingin. Ya. Giliran untuk ibadah kepada Allah, takarrub kepada Allah, dia bermudah-mudahan. Tentu ini tidak menunjukkan keimanan yang diharapkan. Ketakwaan yang dihimbau. Barakallahu fikum. Nah, sampai di sini sebelum masuk ke kriteria kedua ada yang perlu ditanyakan? نعم تفضل matanya keluar cairan kurang sehat sakit mata Naam, labas, sah. Ya, sah. Naam, barakallahu fikum. Ada lainnya? Tafadhal. Hah? Mata juling, enggak buta. Enggak, artinya boleh, tetap boleh sah udhiyahnya. Hanya saja tetap kembali kepada seorang akan mencari yang jauh lebih sempurna. Nah, yang lebih sempurna itu yang digunakan untuk taqarrub. Demikian para sahabat ridwanullah alim jami'an, para a'immah di masa tabi'in, mereka memilih untuk ibadah yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tidaklah kalian bisa meraih kebajikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalian berinfak sesuatu yang kalian sangat cintai. Nah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, berinfaklah kalian dengan harta yang baik dari penghasilan kalian. Nah, barakallahu fikum. Mungkin lainnya sebelum pindah ciri yang kedua. Nah, kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam wal maridah al bayyinu maraduha. Yang kedua yang tidak sah hewan kurban untuk disembelih adalah yang sakit dan benar-benar nampak sakitnya. Sakit benar-benar nampak sakitnya. Bagaimana nampaknya sakit ini dirinci oleh para ulama. Ada yang nampak dari penyakit itu ada di badan tersebut. Bohir. Ya, seperti penyakit kudis yang ada pada kambing atau sapi. Ya, kulitnya itu sudah nggak anu. Nah, kudis yang parah itu. Ya. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Itu menunjukkan bahwa ini sedang sakit. Nampak dari apa? Dari tanda-tandanya yang terlihat. Nah, Penyakitnya itu nampak. Ada yang dari kondisinya. Dia nampak e, nggak ada penyakit di kulitnya, di kepalanya, cuma dia lemes sudah. Ya, berarti ada sesuatu ini dia. Maunya tidur aja disuruh berdiri, dia belek lagi, turun lagi. Ada nggak yang seperti itu Rasidin? Nah, males dia. Dikasih makan yang enak sudah, yang makanan yang kelas. Ya, tetap aja disuruh berdiri turun lagi belek ini ada sesuatu. Walaupun nggak ada nampak di kulitnya dan yang lainnya di matanya, normal. Cuma dia terus lemes gitu. Ini dari kondisinya. Kalau tadi nampak ciri-cirinya. Rasulullah SAW mengatakan al-maribah al-bayyinu marabuha. Yang sakit dan benar-benar nampak penyakitnya. Contohnya yang dikategorikan sebagai penyakit yang nampak sebagai penyakit adalah al-jarab. Jarab itu Eh, kudis ya ada kambing atau sapi yang kudisan sudah kulitnya itu sudah nggak indah dilihat itu menunjukkan ada indikator sangat kuat bahwa dagingnya jelek orang melihatnya aja sudah nggak enak dilihat yang seperti ini tidak sah untuk disembelih sebagai kurban walaupun dia nampak apa seger ya nampak bergerak dengan nyaman tapi kalau ada penyakit al-jarab ini tadi maka tidak boleh disembelih sebagai hewan kurban. Nah, barakallahu fikum. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, tadi disebutkan terkait dengan masalah mata bahwa al-amya al-amya buta ya, dua-duanya buta itu amya. Karena ini hewan bakara atau ghanam atau ibil disebut amya. Tapi kalau anu disebut umyan. Nah, barakallahu fikum. Selama kebutaannya itu tidak nampak, apa maksudnya tidak nampak? matanya terlihat sehat. Ya, tapi dia nggak melihat. Dalam kondisi seperti ini, sebagian ulama termasuk Al-Syekh Al-Imam Muhammad bin Salih al Uthaymin menyatakan sah sebagai hewan kurban. Hanya saja kurang sempurna. Sekarang kembali kepada masalah penyakit. Disebutkan di situ ada beberapa jenis penyakit. Nah, Nah, ada beberapa jenis penyakit barakallahu fikum. Nah. Contohnya hewan yang disebutkan di dalam istilah al-fuqaha dengan penyakit al-hayam. Apa penyakit al-hayam? Ya ini seekor atau hewan yang merasa haus terus. Haus dia terus. Nah, pingin minum, minum dan minum. Nah, nggak pernah merasa puas dia. Nah, bagaimana dengan kondisi yang seperti ini? Jawabannya dia sedang berpenyakit. Penyakit yang menghalangi untuk dijadikan sebagai hewan kurban dengan dinyatakan tidak sah dinyatakan sebagai hewan kurban. Nah, Ada jenis pula penyakit yang diistilahkan pada hewan itu al-mabsyuqah. Hewan dia makan, semangat makan tetapi kembung perutnya kembung terus dia ya. terdengar suara sampai dari perutnya dalam kondisi seperti ini kalau sudah datang atau tiba waktunya untuk disembelih masih seperti itu maka tidak sah nah, ada yang seperti itu Rasidin kambing nah kalau belum diketahui ini salah satunya nah ya namanya al-mabsyuqah. Biasanya ujung-ujungnya itu sampai dia azakumullah buang air setelah itu. Nah, kalau buang air itu biasanya akan mengurangi ininya. Begitu juga yang ditimpa oleh ishal. Tahu ishal? Disentri. Bisa menimpa kambing atau sapi? Bisa, nah. Kalau disentrinya itu parah sampai saat akan disembelih dan dia lemes badannya, tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban barakallahu fikum. Ada yang perlu ditanyakan terkait dengan penyakit? Nah. Nah, fadhal Bu Yahya. Waktu sebelum disembelih nggak ketahuan. Sehat, normal gitu, nggak lemes, nggak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena waktu, ketika sebelum disembelih normal, sehat, jalan dengan temannya, dia giat, ya, makan juga giat. Nah, nggak nampak dia berpenyakit. Ya, maka yang seperti ini boleh disembelih dan sah. Nah, walaupun terlihat diketahui setelah disembelih ternyata dia ditimpa oleh penyakit apa cacingan itu tadi. Nah, ada lainnya? Naam. Warnanya berubah. Tapi sehat enggak dia? Makannya bagus. Labas, enggak apa-apa. Boleh disembelih. Nah, barakallahu fikum. Ada beberapa penyakit, penyakit lain menimpa hewan yaitu rontoknya gigi. Giginya rontok. Nah, dirinci oleh para ulama, kalau rontoknya gigi ini disebabkan oleh umur, maka boleh disembelih karena bukan penyakit. Tapi kalau rontoknya gigi disebabkan oleh penyakit, dia masih muda, tiba-tiba rontok lepas-lepas, maka tidak sah untuk di sembelih. Sebagian ulama menyatakan sah tetapi tidak disukai. Ala kulli hal kita berhati-hati terlepas dari pendapat mana yang lebih kuat. Nah, barakallahu fikum. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjutkan kriteria yang ketiga. Qala wal arja al bayyinu dila'uha. Naam. Dalam riwayat al bayyinu arajuha. Al arja itu yang pincang dan nampak jelas pincangnya. Bagaimana bentuknya? Ketika berjalan dengan teman-temannya dia mesti terlambat. Jalan terlambat dia. Yang lainnya jalan normal, dia mesti di belakang. Harus dibantu oleh pengembalanya. Nah, yang seperti ini, pincang yang sudah jelas-jelas pincang, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Lebih-lebih apa yang diistilahkan dengan azamna. Az Azamna adalah hewan, kambing ataupun sapi yang nggak mampu berdiri. Ya. Entah epilepsi atau yang semisalnya. Nah, nggak bisa berdiri dia sudah. Mungkin empat-empatnya atau dua dari tangannya nggak bisa gerak. Ya sudah dia nggak bisa berdiri. Ya, yang depan tangan ataupun yang belakang. Ya. Nggak bisa berdiri. Nah, ini e, juga tidak sah lebih-lebih ya untuk dijadikan sebagai hewan kurban lebih-lebih tidak sah. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Nah, Fadl Zubair wa Andri. satu jam. Kenapa? Kenapa bincangnya? Terkena paku, labas kalau itu terlukai di saat akan disembelih. Nah, barakallahu sah barakallahu fik. Tapi ini pincang sudah berjalan waktu. Nah, ini nggak boleh. Nah, barakallahu fik. Nah, fadhal. Nah, nanti ada pembahasan tentang telinga. Nah, Baik. ada pertanyaan seorang yang akan mengakikohkan anaknya di mana waktunya bersamaan dengan waktu berkurban mana yang lebih utama akikoh atau berkurban nah jawabannya adalah berkorban jika tidak bisa dilakukan dua-duanya tapi kalau dia bisa melakukan dua-duanya, kebetulan dia orang yang Allah lapangkan rizkinya, ya, maka dilakukan dua-duanya. Ini yang pertama. Ya, sekali lagi, bagi yang Allah beri kelapangan, maka dilakukan dua ibadah mulia ini tadi. Ya, berkorban dan berakikoh. Lo apa boleh akikoh disembelih pada hari-hari korban? Boleh. Jika memang sudah hari ketujuhnya itu adalah misalkan hari Idul Adha, hari ketujuhnya itu adalah hari kedua ayyamut Tasyrik, ya, boleh disembelih pada saat itu innamal a'mal bin bin niat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, ditentukan oleh niatnya. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak mampu, dia nggak ada rezeki kecuali hanya mampu beli seekor kambing. Nah, maka dikedepankan apa? Kurbannya. Nah, alasannya apa? Satu, ibadah kurban lebih ditekankan dalam syariat Islam. Ya, lebih ditekankan hukumnya. Sebagaimana antum tahu, sebagian ulama menyatakan wajib, walaupun sebagiannya menyatakan mustahab. Dan itu syiar yang lebih nampak yang Allah tekankan di dalam ayatnya fasalli li rabbika wanhar. Nah, dan beberapa dalil lainnya. Kemudian yang kedua, akikoh menurut pendapat sebagian ulama bagi yang belum mampu pada hari ketujuh boleh dilakukan pada hari berikutnya, hari ke-14 atau ke-21. Bahkan sebagian ulama berpendapat boleh kapan dia mampu. Maka dengan beberapa alasan ini tadi dikedepankan kurban. Barakallahu fikum. Nah, Apakah termasuk sikap berlebihan jika dalam proses mengetahui kesempurnaan hewan apakah dia berpenyakit ataukah tidak dengan melakukan pemeriksaan khusus misalnya dibawa ke dinas yang menangani hal yang demikian ini jika hal itu tidak mengeluarkan biaya yang besar ya. Ya. kemudian ada sesuatu yang mengkhawatirkan dia, misalkan lingkungan tempat dia tinggal, rata-rata penjual nggak jujur. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh dilakukan untuk bertanya kepada dinas terkait. Barakallahu fikum. Boleh selama tidak masuk atau tidak menyulitkan dia. Ya, boleh bertanya kepada ahlinya. Dalam hal ini waliul amr termasuk salah satu yang membidangi permasalahan ini. Nah, tetapi kalau di masyarakat ada orang-orang yang jujur, yang amanah dan memiliki keahlian, maka cukup dengan itu. Cukup dengan berita seorang muslim karena berita seorang muslim yang fiqah itu bisa dijadikan sebagai landasan syar'i. Bisa dijadikan sebagai landasan syar'i sebagaimana dalam hukum ru'yatul hilal. Kalau ada seorang muslim yang sehat, penglihatannya normal, kemudian dia orang yang adil dan fiqah, diterima kabarnya dan dijadikan sebagai landasan sebuah ibadah besar, saum Ramadan, Idul Fitr, Idul Adha, haji Nah, diterima kabar fiqah tadi. Sama juga dalam ibadah kurban. Kalau didapati orang yang memang ahli di bidangnya, dan bisa dipercaya, maka cukup dengan kabar tadi. Kalau kita memaksakan diri datang ke dinas kesehatan atau yang peternakan, ini dikhawatirkan masuk bagian dari takalluf, sikap sikap apa? berlebihan. Namun jika di masyarakat sulit untuk didapati orang seperti ini, maka silakan. Pertanyaannya sekarang mungkin pada ikhwan yang terjun di lapangan, masih ada orang-orang yang bisa dipercaya di lapangan? Masih ada Rasidin? Masih ya. Punya keahlian juga untuk melihat. Ada ya. Alhamdulillah. Barakallahu Taib yang berikutnya yang keempat. Qala wal kasir allati la tunqi. Al kasir allati la tunqi maksud dari kalimat al-kasir adalah hewan yang kurus ya, badannya kurus ya, ini termasuk yang tidak sah untuk disembelih. Nah, نعم Ada yang perlu disampaikan? Makna al-kasir atau al-hazil allati la tunqi yaitu secara global maknanya adalah hewan yang kurus yang sumsumnya itu kering rata-rata memang kalau hewan itu kurus ya, sumsumnya kering sampai dikatakan la tunqi lu gimana kita bisa tahu sumsumnya kering atau tidak ya dari bentuk badannya kalau dia sudah kurus nampak eh, apa namanya eh, rusuknya nampak, lehernya kurus, kepahanya juga kurus. Ini sudah pertanda bahwa dia la tungki. Maka yang seperti ini juga tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Nah. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, Gimana? Gimana? Lah, tidak boleh. nam, Barakallahu fiq. Itu bakhil namanya, ya. Mau walimatul urus pas kebetulan hari ketiga Idul Adha, ya hitung-hitung satu uh, dua pulau satu dayung dua pulau terlalui. Nah, la, nah. Tidak demikian. Ya. walimatul urus sendiri. Kalau ini niatnya memang kurban taqarruban ilallah jalla wa ala. Nah. Kalau walimatul urus hatta kambing atau sapinya kurus, hatta buta sah walimahnya. Ya. Barakallahu fikum. Halal dagingnya. Tapi kalau korban ada ketentuan yang dibimbing oleh Nabi syarat-syaratnya yang wajib untuk dipenuhi. Sehingga memang kurban itu adalah ibadah tersendiri dengan syarat-syaratnya ter sendiri pula. Nah, masya Allah, bid'ah itu memang mengganggu ya. Nah, ada bid'ah ini mengganggu kita. Nah, barakallahu fikum. Taib, yang lainnya? boleh nggak nyembelih dengan kambing atau sapi gila? Nah, mungkin sebagian antum yang nggak pernah terlibat dalam masalah ini terheran-heran ya. Tapi coba tanya kepada yang terlibat, al akhrasidin atau al akhzubair, ada nggak kambing gila? Nah, kalau belum pernah tahu maka ini ilmu satu. Jadi ada kambing itu gila dia majnun. Nah, Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Apakah penyakit ini jenis al-bayyin marabuha ataukah tidak yang jelas penyakitnya? Maka jawabannya sudah jelas, tidak sah. Namun sebagian ulama mengatakan kalau dia gila tapi sehat badannya maka boleh. Sah dalam pengertiannya. Namun sebagai bentuk nasihat sebaiknya mencari yang sempurna seperti kita mencari baju yang akan kita pakai. Nah. Taib, kita cukupkan sampai di sini. insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang Bismillah. Subhanallah ini ada pertanyaan nih. Ustaz bagaimana dengan sapi gila ya? Siapa yang nulis sini? Pertanyaannya siapa? Coba angkat tangannya. Hah? Dari arah sini, nah. Fahri. Nah. Ala kulli hal eh, ada itu. Sudah disebutkan oleh para ulama oleh para fuqaha dalam karya-karya mereka. Nah, Para fuqaha sudah menyebutkan permasalahan ini. Nah, Taib wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.